بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Kita akan حديث hadis بعد pada pembahasan niat tentang sebuah amal yang ikhlas karena Allah. Ketika seseorang melakukan amal soleh, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal soleh tersebut dapat menjadi penyebab keselamatan seseorang. Lebih luas dari itu, seseorang bisa menjadikan amal-amal soleh tersebut sebagai sebab untuk mendapatkan permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Abdullah bin Umar kunyahnya Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma seorang sahabat yang mulia junior karena usianya yang sangat muda nasab beliau sudah pernah kita sebutkan bersama nasab ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk seorang sahabat yang masih kecil beliau masuk Islam bersama ayahnya. Para ulama yang menyebutkan biografi beliau mengatakan bahwa beliau hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah sebelum ayahnya. Bahkan beliau karena masih kecil, kejadian perang Badar belum bisa beliau ikuti. Berikut perang Uhud karena beliau masih dianggap belum sampai kepada usia dewasa. Baru ketika terjadi perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau untuk mengikut sertakan diri karena sudah dianggap dewasa. Ketika terjadi Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-8 Hijriah, umur beliau pada saat itu baru 20 tahun. Akan tetapi semangat beliau dalam belajar dan mengambil nasihat berikut hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat posisi beliau sebagai orang yang menjadi rujukan, referensi dan ulama di kalangan sahabat. Beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar berhak memberikan fatwa selama 60 tahun. Abdullah bin Umar terkenal sebagai seorang yang sangat disiplin dalam mengikuti ajaran Nabi saw Alaihi Wasallam. Bahkan beliau berusaha untuk melaksanakan sholat di tempat-tempat yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manfaatkan untuk salat. Satu saat ketika Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Tidak banyak sahabat yang masuk bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Bilal ibnu Rabah, kemudian ada Usama bin Zaid, kemudian ada satu orang lagi, kemudian pintu Ka'bah ditutup agar tidak semua sahabat ikut masuk ke dalam sehingga tidak cukup Ka'bah untuk dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat sholat. Ketika pintu terbuka, maka Abdullah bin Umar segera bertanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat? Berapa rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat? Karena Abdullah bin Umar ingin betul-betul mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat saleh, orang yang ahli ibadah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertanya kepada para sahabatnya tentang mimpi yang dilihat oleh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menafsirkan mimpi-mimpi itu. Sehingga Abdullah bin Umar berharap pengen melihat satu mimpi yang akan disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditakwilkan. Satu saat beliau cerita, aku adalah seorang pemuda. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan demikian, aku adalah seorang azaban, orang yang belum menikah. Fakuntu anamu fil masjid. Aku pun tidur di masjid. Ini menunjukkan bahwa tidur di masjid itu tidak apa-apa. Kemudian dia mengatakan satu saat aku bermimpi. Ada dua malaikat mengambilku. Kemudian aku dibawa menuju neraka. Seolah-olah neraka itu dilipat bagaikan sumur. Kemudian seolah-olah di neraka itu ada kornan, ada dua tanduknya seperti sumur. Kemudian aku melihat di sana beberapa orang yang aku kenal. Maka aku ketakutan. Sehingga datanglah satu malaikat mendatangi dua malaikat bersamaku kemudian satu malaikat ikut mengatakan kepadaku lan tura lan engkau tidak perlu takut engkau tidak perlu takut dua kali ketika aku terjaga aku pun berusaha untuk menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aku datang ke rumah saudariku Hafsah bintu Umar Nah, aku katakan kepadanya agar disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal mimpiku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ni'mar rajulu Abdullah lau qama min al-lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia bisa melaksanakan salat malam. Maka rawi dari hadis tersebut mengatakan, "Fakana Abdullah ba'du la yanamu min al-laili illa qalila." Sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah tidur malam melainkan sebentar saja. Ini menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang ahli ibadah. Beliau termasuk orang-orang yang sangat berhati-hati terhadap dunia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma minna ahadun illa wa mala bihi dunya atau illa malat bihi ad-dunya illa Umar wa ibnuhu Abdullah." Kata Jabir bin Abdullah, hampir semua dari kita kalangan para sahabat akhirnya terpengaruh dengan dunia Menikmati dunia seisinya. Kecuali satu orang dan anaknya, yaitu Umar dan anaknya Abdullah bin Umar. Dan diriwayatkan, ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Satu saat Abdullah bin Umar mengatakan, Ma syabi'tu mundu arba'ati ashur وليس ذلك أني لا أقدر عليه ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون kata Abdullah bin Umar aku telah merasakan tidak kenyang selama empat bulan. Dan aku sengaja seperti itu bukan karena aku tidak mampu untuk mendapatkan sebab untuk kenyang. Akan tetapi aku pernah mendapatkan komunitas sekelompok orang. Mereka lebih banyak lapar daripada kenyang. Ini salah satu bentuk zuhud atau wara kehati-hatian beliau dalam menyikapi dunia. Akhirnya beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jal. Ketika beliau meninggal, umur beliau sampai pada usia 86 hingga beliau sempat buta di akhir hayatnya dan beliau pun seperti disampaikan sebelumnya selalu menjadi mufti, menjadi orang-orang yang dijadikan rujukan ketika mereka membutuhkan hingga akhirnya beliau mati diracun oleh Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibnu Yusuf memerintahkan seseorang agar meletakkan racun pada ujung tombak atau besi di bagian bawah tombaknya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam perjalanan maka orang suruhan Hajjaj bin Yusuf mendekati berusaha merangsek mendekati Abdullah bin Umar kemudian ia meletakkan ujung dari tombak itu yang sudah dilumuri racun ditumbukkan ke kaki Abdullah bin Umar hingga Abdullah bin Umar merasakan sakit beberapa hari kemudian meninggal radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki niat kita sehingga kita berhasil mencapai ridha Allah, sukses dunia dan akhirat. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.